Bismillahirrahmanirrahim wal makola asal salisa wal isrun nggih. Ote maqalah kang kaping 3 lan 20. Nomor 23. Iku an Abdillah bin Mubarak radhiyallahu anhu annahu qala. Dawe ngaten inna rajulan hakiman jam'al ahaditsa fakhtara minha arba'ina alfan. Inna rajulan sak temene wong lanang hakiman kang bijak. Bawa te al hakim man wong ya'rifu kang ngerti sapa man alumura ing pira-pira urusan eh alamahi ya alaiha maksudnya ngerti urusan sing maknane padha jamaah ngumpulna sapa rajul ala hadis sing pira hadis Faktaro mongko milih sapa rajul minah sangi ahadis ila hadis tegese pira-pira hadis al majmu'ata kang den kumulo milih arba'ina ing 40 apane alfan ewune dari ribuan ratusan ribu hadis dia milih 40 ribu minal hadis sing pira hadis al muntaqati kang den pilih kang diselir utawa kang den pilih Semaktaro mongkon milih sopo rojul minha sangking arba'ina alfan, ail arba'ina alfan, milih arba'ata alafin ing 4000. Dari 40 ribu disortir meneh dikne milih mu 4 ribu. Minal hadis yang berapa hadis al musafat kang dan milih. Semaktaro mongkon milih sopo rojul minha minal arba'ati alaf, milih mi'atin aten ing atus Minal hadis yang berapa hadis al mustakhrojati kang dan simpulno. Anane kang dan keluarno kang dan simpulno. Semastara mukam milih-milih sapa rajul minha sange arbaati ah milih ina hadisan. Eng patang puluh hadis mubat jalan ingkang sing unggul. Mubat jalan sing diunggul. Semastara min hayya lebayin arba'a kalimatin eng papat pura pura kalimat. E arba'a jumalen dikasi papat pura pura kalimat minal hadis sing pura pura hadis al mustakhlasati kang den no, Kang den sarikan. Jadi mustakhlas kholis maknane sari. Sari ihdahunna jadi kepenak ya songgo hadis patang berong pertama itu empat puluh ribu jadi patang ewu jadi patang atus jadi patang pulau jadi papat jadi itu kue kare papat sih sana aneh Ihdauna uti salah suci ini arba ujumalin atau arba kalimatun ini Lata sikon nabi muratin Lata tasikon aja percaya tenan siro bimratin kan wito aja dia percaya wito aku ratri mau percaya kalah ya Latat ma'ina tegese janteng sira ilaha maring imro'ah. Nah, cara ngalim-ngalim orang oleh sering jagungan wek bojo. ketularan mental-mental wedok, paham ya? Orang oleh wong sering jagungan wek apa? Bojo. mentalnya mentale dadi apa? Wedok. Ya. Akhirnya noto gelas, barang sira penting-penting dipikir, yang penting ora dipikir. Jadi ono kiai ra mikir Islam neng dindi digusur, Islam neng dindi ditindas. Kok kesuwen jagungan mbek bojo. Sing pikir meja iku cek rusuh anak irung didusi <laughs> ngarep rung disaponi dengan ra roh Islam ditindas wong lanang ya musibah ya oh, kalau di sewa pola tasikonna bimroatin Latat maina tegese aja tenang siro ileha maring imroah wala tak tamin halan aja percaya sira ha ing imroah ala kulli halin yang atase saben-saben tingkah. Bala buta bali ora tan kena ora lira juli gedhe lanang dal hirati sang siro eh, e roh hati syirkatul lirik. Tegese ora seneng nyakutonine wong liya fi haqqi dalam hakki rojul. Nah, sate sirapa aja ning Indonesia. Wong Indonesia waktu ya jaga wedi bapak. Wedi wae napa? Bojo. Wasani atu tes sing kaping pindho ngene. La tahtaron nabil mal. Aja kebujuk sira bil mali kan dhuwit. Ela tadun nasir nyong engko sira al amna ing rasa aman minal halaki sing rusak bisa babil mali sebab kowe duwe. Kamu jangan ira terbebas dari kerusakan mergo duwe falam tahmat falam tahfat mung koreso siro sira al ing pro urusan wala takun nano jono sira mahduan wong sing ketibu fi kasratil malar aki akeh aki akeh ala kuli halin ngatasi saben-saben tingka. Bala buta balik tan kono ora menak ikhtiati sangi hati-hati wa minta kuril akhirati lan sangking iling akhirat. Wasali satu tes yang ketiga ini la tu hamil ma'iddataka. Aja ngebai sira ma'iddataka ing weteng sira ma ing perkara la tiku kang ora kuat apa kagu ing mah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslu kulidain asal usul sekabehane penyakit wa albarodatu iku banget tumpukane pakanan. Rawang rawan nang hati sapa terukut rukutni ananas wa busni wa bunu aiman ali wa ani bin mas'udin wa ani suri e aslu kulidain. Utawi asline saben-saben penyakit muta'alikun iku bergantungan bil maid dadi kelawan weteng atuh mati kang kebak wayau kang aran tuhmah iku idkhalu aming mlebokno panganan ala atas atase panganan liya. Bayi mangan mangan neh mangan mangan neh. Wa kadza surf lan iku mengkono-mengkono idkhalu tu'am ala am surful lai teng ngombe banyu akibat tu'ami sause mangan au tu tu'ame ini utawa antarane mangan loro. Qabla hadmil awali sedurunge dihancorone pakanan sing awal. Pakanan sing awal urung e kober di sistem tubuh, dihancurno sistem tubuh, diproses wis pakani meneh. sitok urung diproses pakani meneh iku awal-awale penyakit warofi uta kang kaping papat ngene. Latas ma aja ngumpulo sira menal ilmi sang ilmu maing perkara layan fau kang ora manfaat apa mak kang sira. Kala dawuh sapa rajulun wong lanang la Abu Hurairah maring Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udhayya. Ini saat temen ingsun uridu ngersano ingsun an ata'allam yang to belajar ingsun al ilma ing ilmu tapi wa akhafu lan kuwatir ingsun an ahu to an adi ahu sami atau an Aku sami sami sami terkenal. Yen to nyo ingsun hu ing ilmu. Kala dawuh sapa Abu Hurairah kafa cukup. Apa fitarkika sep oleh meninggal sira lil maring ilmu nih itu afan itu atan apane nyanyian. Pokoknya ngaji, ra iso nglakoni lah. mereka wong rang ngaji gue berarti wis nyonyo nopo ilmu kafa fitarkika il ilmi itu atan. Pakolan dawuh sapa Imam dia radhiyallahu anhu. Dawuh ngeten. Min maka yiti setoni tarkul amal ya khofan min ayakulan nas innahu lah muroin. Min maka yiti setoni ku setengah sangking rekodayani setan. Tarkul amal, iku teh ninggal ngamal khofan krono kuatir. Min ayakulan teo sangking to komentar sopan nasu menuso. Ada orang tidak amal, hanya takut dikomentari innahu lah muroin. Innahu saat temene wong lamuroin wong sing riak. Mergo li anna tadhirul amali krono satem nyucikno amal min nazaati syaitan. Ain mungkin nazaat nazaat Nazaati. Min nazaati ni sangking pengaruhi setan biro-biro pengaruhi setan bilkul kulliyati kelam total muta'adilun ku angel. Falau wakof namun kolamun nyaratno kita al ibadah tak ibadah kita syaratno alal kamal yang atasnya sempurna. Lata azharo ibtini angel apa al istigholu ketungkul bisa ini klan perkoro minal ibadah di sing biro-biro ibadah. Kalau kita mensyaratkan semua ibadah harus ideal, tentu itu sulit. Lewat dari kau temong kau mengkono taadur ku yujibu ku sonjalari apa dalik al bitolata ing kosonge ngamal. Bitolah eng amal. ngamal. kuna nak mani nganggure ngamal. Alati kang hia kang lati ku aksa horati seton iku puncak songkok cita-citane setan. Walidalan krona iki kola dawuh sahabat dun sebagian ulama, dawuh ngaten siru ila wa urjan wa Siru melaku siro kafe ilawohi menuju maring Allah urjan hale pincang, wis pincang-pincang lah, mana ini salah-salah lah. Maka maka siro lan hale hancur-hancuran lah, wis ora bener lah. Terus niki sing kula gadah rencana terang lo tenanan gitu. Terus kaitan kula terang lo ya. Wong wedok itu tetep dewata wong wedok. Kepingin itu disayang, dikasih. Ya kalau balen wong wedok itu tetep nganti mati di mentale wong wedok disayang, dikasih. Jadi misalnya bujuk ya, akeh ya kepengen diberi, dikasih, disayang. Itu oke benar dan itu dibenarkan Allah karena memang itu wataknya perempuan. Bahkan Allah ngendikan ciri dasar yang itu awamai shau fil khilyah napa? shau fil khilyah. Orang yang didesain Allah yang orientasinya itu memang khilyah napa ma? Macak. Napa? Macak. Sementara wong lanang didesain pangeran arijalu kawamun ala nisa Qawamina bil kisti syuhada alillah. Lelaki itu di desain pangeran itu penanggung jawab kebenaran. Bahkan di antara yang disebut Allah itu penanggung kebenaran itu diulang beberapa kali di antara yang disebut Allah itu walau ala anfusikum awil walidaini wal akrobin. Meskipun kebenaran yang ditanggung kaum lelaki itu kebenaran yang mah, bahkan menyudutkan kita. Kebenaran yang merugikan kita, Allah itu merugikan kebenaran yang merugikan kita awil waliden atau merugikan dua orang tua kita. Walau ala anfusikum awil ini ini, wal akrabi. Cirinya itu beda sekali, sehingga kalau satu cita-cita agama itu dikonfirmasi mbek cawe itu kasih Sebab itu nak ulama tenan kudu ono waktunya yang itu ya ada waktunya. Waktu kontemu podo Contoh paling gampang ya, contoh paling gampang. Saya itu punya teman Gus banyak, punya teman wong alim ya banyak. Gus koyok sepakat, koyok nak ketemu rasa ngajak bujuk. Berikut nak ngajak bujuk, gue jelas ya. komentar bujo niku gendut. niku <laughs> oh, orang jago tubuh, ya. ngono sing kuru dari rak rumah. Ribet, ngono kadang sing lanang katut, no? Padahal kita ini punya tema-tema besar menyangkut manhaj ngawal Islam. Misalnya begini ngawal Islam. Ada orang yang pakai teori sebab akibat. Misalnya gini, satu sering berdebat sama Gus Gus. Misalnya begini. Api itu kue di pondok gede apa cilik? Ini bakas antar orang alim. Api itu ilmu kita manfaat ta ora? Api itu kancana no fase kopor. Api itu bi. Yo ya lama sih nggak tahu kancana ulama. Alasannya masalah kan. aku nak ketemu podo kiai ini, aku penyakitku tanafus. Tanafus itu memaksakan kita pinter, memaksakan kita pantas. Sementara aku nak ketemu wong bodoh, iku mulang. Mulang didik. Sehingga kiai ketemu kiai sering ya rapati kompetisi Mergo kompetisinya terus. Api-apian ilmu, api-apian penampilan, api-api rumus. Akhirnya gak bener. Tapi orang ulama sirak seneng ketemu wong bodoh, alasannya aku, aku nak ketemu wong bodoh, wong goblok itu jadi istiqbat, memperbudak mereka. Sehingga aku bermental Fir'aun. Ini kan sudah jelimet, nopo? Uang wedok surat tok. Lah kadang wong lanang sering jagoan mek uang apa? Wedok. Zaman tak ceritani Sofian Asauri ku nanti ketemu konco konco ulama. Imam Sofian Asauri guru nih Imam Syafi'i. Karena ketemu ibu janjian, ketemu langsung kesemper Sofian Asauri. Ketika ditanya, kenapa engkau kesemper? Ala tuhibun antatazayyanali wa atazayyanulaka. Bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya? Saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu. Ternyata kita-kita ini bodoh podo kaulane setan, kaulane riak, kaulane tasano. Ini pertemuan kita yang terakhir. Tapi banyak juga ulama sih nggak seneng ketemu orang melarat. Alasannya engkau nang aku di mental istiqbat ngongkon-ngongkon ngatur-ngatur kayak Fir'aun. Jika ulama itu banyak sekali dan itu hasil wong lanang, nggak mungkin wong itu coba kasih. Jadi wong wedok yunas sehingga dawe ulama kejauhan percaya wong wedok maksudnya dalam konteks ada sesuatu yang kita tidak mungkin minta persetujuan wong wedok gak mungkin. Paham gini ini penting kalau atur. Mereka beda, selerahnya itu beda. Di kalau ini malah jadi ulama dulu itu macam-macam. Nanti cara kulo kiai, baik kiai, kadang ya bek tukaran. kok garukai rapati cocok yuk. Terus mereka punya umat binaan masing masing-masing. Nah cocok misalnya yang pengurusan ya kompetisi kepemimpinan, misalnya orang pengurusan ya udah bahasa basi gak jelas. Ya, makanya dari Sufyan Asauri, bukankah sebelum anda ketemu saya mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya, saya juga demikian. Akhirnya aku baik kue itu mau podo-podo tazayun, pepais-pepaisan, itu minta lewong itu. Makanya kita ini harus jaga, ya, harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok gak gampang, ngelola hidup ini gak gampang ya, ngelola ini hidup. Tapi apapun tidak gampangnya, kau sampai terus gak ngamal. Kau nak gak ngamal, itu cita-cita besarin apa setan. Melakukan Allah itu cek pincang, cek pinter, cek gaut. Pokoknya sementing melaju menuju Allah Subhanahu Wata. Jadi ada ulama itu cara pandang gini, dan ini ini Toriko Sadilia. Kalau cerita nih, khasnya Toriko Sadilia, aku ratau nganggep kesalahan itu kesalahan. Kesalahan yang gak maksiat maksudnya, Misalnya begini, Kue misalnya wes sholat terus takbir, takbir mau coba fatihah, mau coba surat, eleng eh, ngemen duit, eleng berarti kita orang, enggak mulai jamu bucu kita orang. Atau misalnya kita jadi imam, ya, eleng makmum kus itu juga bewacaan kus ku Itu orang sadilas gak salah belas. Woi oh, kuabe kesalahan dalam ibadah itu orang madhab sadili ku gak salah. Alasan madzhab sadili masuk akal. Sampai beliau ngedikan gini. lul amali. Yeah koli apa? amali. Ma'asyuhu syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'asyuhu syuhudit taksiri. jauh apal makalah. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditetir melakukan amal itu. Iku luwe apik dinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasannya Mbak Sadi ini masuk akal begini. Kue ditekdir sholat itu luar biasa ketika orang lain nggak ditekdir sholat. Kue mau cek Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran hatam atau sholat hatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat bosah bora, aku sholat buat ditombo pangeran bora. Berarti kamu itu tadoyok bil ibadah, nganggap ibadah itu problem dan itu cita-citanya setan. Yaitu nganggap ibadah itu problem. Makanya madhab sadilia itu pokoknya asal ibadah, iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah luwe ekstrim meneh. Ru'yatu taksir fil ibadah nau'un minasyirki. Kowe melihat ibadah ono kurang, iku bagian dari Sirik cara Abdul Hasan Asadi. Mergo kowe gak matur nuwun, wong sak kowe kok kepengin sempurna, iku wis Jadi diwalik cara berpikir madhab berapa? Sadi. Makanya satu punya cerita unik dalam hal Mbah Nafai itu putrane Mbah Dullah, Mbah Dullah Salam Hajim. Sebelum beliau kabudut tiga tahun kan sering nimbali saya. Bahkan beliau sering ngendikan itu melok. Akhir tahun di san mulang nih Matolek. Dan itu saya turuti. Mbah Nafai itu gen Mbah Dullah. Itu beliau cerita, aku dhisik ku iku. Pernah mbah sama saya kalau saya nimbali beliau itu pernah mbah. Aku sini kon mulang nih sarang mbah pun gak gelem. Mulai kon mulang mbak bapak gak gelem. Alasanku yang merasa orang alim, orang bener. <laughs> Akhirnya aku gelem mulang, dikandani kiai, Celo. Ini cerita kiai kiai wali. Kenapa kira gelem mulang? Kalau udah salah bah. Nyongkone Mbak Nafek muni udah salah iku tawaduk, no? Tuang. Lha pokoknya nabi dek udah salah? Sing oleh salah gue nabi, Orang nabi udah udah salah, sombong. Jadi justru takut salah sudah sombong. Gue ku sapa kok nganti wedi salah? Wedi ra mesti terjadi. Jodoh. Lewat tidak wedi kan mesti terjadi. Jadi wes wedi salah tok keangkuhan. Akhirnya terus mulang. Ya misalnya kayak sholat, ya, udah aku pe aku tidak ditompo. Wedi wedi sholat tembi, piye, raine sholat temu dengan itu. Misalnya kayak semaan, wah menculote ya akeh. Pemenasinya mau ngawam mau mendelok pojok itu. <laughs> Ya mestilah bi pengiran nak nuruti sempurna ya, Ya yal mutasikum fang tu roh harus mengkosok roh fal yuri tunggu tunggu kodo kodo gue yubi raro. Wong cara batini wa akhiri wal asri usi nyemak yura roh. Wa mana itu samsu kura itu nuju mengkatur itu jibalu siro bareng apa ida jati tomalu gue buat gendimu sing citra sokoh ya. Ah lucu-lucu eh sumpah gue. Wong sing nyemak mau delok pojok itu. Saya kulus terus. Inna ka idza lam nadzalimun terus pojok pojok itu. Enggak itu tungane khataman. Mana ulo di konco hafid percaya lah, nak dungo barik lana ya Allah bijib til Quran. Kau suci, mau ngicipi dok kelas ini orang sempurna. Kadang ada yang ngerti agak sempurna. Artinya dunia ini tidak pernah sempurna. Jadi kalau balik malik ciri khas madhab sadili itu adalah uang murah oleh ngerasa salah. Yeah. Imam Syadili itu di murid alim jenis Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid alim jenenge Ibnu Athaillah Asakan dari sekarang kita Nopo Hikam. Jadi cerminan madhab Syadili ya apa yang ada di kitab Nopo Hikam. Nah, Indonesia ini kok kesuwen jadi wong perasa karena wong timur. Sholat itu kan sholatku ditompo bawah. Ada madhab Syadili yang ngomong itu diwahmu, sirik yang ngomong. Biar setan mantel, biar-biar ke sujud. Keren, pokoknya emang kalau setan itu keren. allah Akbar, Allah buat takbir. Setan itu semua. Kalau wes kayak pasti kue utang lah. Baru ku sujud sungkeman yang pangeran. pasti iku padahal ke donga ya Allah paling ora jabatan. Wes ngono lah setan dulu kowe wis mangkel. Wah, semane zaman akhir orang wong sujud. Paham? Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asyadili. Piye-piye kayak ditakdir sujud minatun minallah peparing sangka Allah. Kudu sukses ini. Lane qalilul amali ma syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma syuhudit taksir. Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asyadi. di zaman ini kok ono wong semaan Quran maca Quran. Dia ya mesti keliru-keliru ya jajal semaan sepepet. Jajal wis sing hafid lah. Orang wala baru kalau dia nunggu wala kulis yang kodera kalau kan mau tahu hadir dia belum ngomong ngomong wala sih wah dan ketika furokim basil hakim jorah roh pokoknya ngerti ngerti wes wah suci kucu ngomong iya tikum bima imai. <laughs> ini kaya ikut <laughs> eh, eh, tak seng fase seng kena di rumah no harus selesai ada kan nunggu kalau nggak suruh rumah tapi dia madrobi kami malah cerah rumah no baik tak kalau ala kulus bu suci kucu yuk kok Padahal dengan ibu bikul di harfin perkara. Kok sajane ora usah ngono, wa bi kulli juz'in tok enak per hurufe wis melengkar yakin tak jamin wis. Ora fakta fakta, gue mana ngerti sing nyemak wong awam, sing nyemak ndelok pojok itu. Iya, Nah, antar hafid malah konangan. Kita tidak pernah sempurna. Tapi biaya-biaya zaman akhir kita bisa sukses mangkel setan. Ung zaman kini kok ana wong sujud. Zaman kini kok ana sodako zaman ini kok nong mau Quran itu setan harus kalah. Dan kita kudu yakin itu minnah wah peparing songkok Jadi ibaratnya ini lah Misalnya aku ketemu ruhin-ruhin tak kei sego. Sego tok rano tempe ini. Terus ruhin kita mangan asik. Padahal ini jauh dari sempurna. Gak ada lauk eh gak ada lima sehat, apa empat sehat lima. Terus ruhin mangane kita seneng, tentu aku seneng. Podo kita diparingi sholat, bentuk sholatnya kita sing diparingi Allah ya wis ngene eling utang, eling duit, sholat rapati bener. Tapi ku peparingi Allah, ada banyak orang di luar kita yang sama sekali tidak sholat, ya sudah kita syukuri saja. Iku luwe apik timbang kue memaksakan sem mereka kena memaksakan sembrono bar sholat kue ngeluh. orang kau bermuni alhamdulillahilladzi ada li ada wa ma kunna ada laula ada Allah. Nah kue memaksakan sempurna akhirnya tak doyok bil ibadah, tak harus bil ibadah. Ibadah mbok anggap problem, ibadah bu anggap muskilah sesuatu sing menjengkelkan, sesuatu yang tidak kan Akhirnya kain nyifati ibadah itu problem. Lah oh, ya wayatus syaiton itu cita-citane setan. Lalu cari Imam Syafi'i itu orang ibadah kok maksa ikhlas. Dari Imam Syafi'i ora usah maksa ikhlas. Piye-piye nak maksa ikhlas akhirnya ora iso nglakoni. Nak song iso nglakoni akhirnya ki ninggal ngamal. Lah ninggal ngamal lu cita-cita terbesari setan. Mulane cara ulama riyen ngendikan siru ilallah urjan wa makasiro. Kowe sowan ning apa wis pincang-pincang lah deglek-deglek lah tapi kue wis bener menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Dadi ibarate kowe ditimbali Allah ruhen rene. Urung adus ya moro, pincang ya moro, rong sepi wis khase ditimbali ku moro. Aja kok Aku tapi urung adus, urung toto-toto, urung saling memaksakan sempurna. Iya nak kesampaian ora. Ya, jadi mulane aku tak kenang udah bebas nafek. Aku itu mari gelem mulang itu. Barang gak gelem aku tak kenang tenan dewi dia. Mana saya kis kabundut. Nah, terus piye? Nah, aku peti salah piye? Terus kalau buatin wani mula. Terus aku kepengen bener, mungkin. Yang kue kok pengen bener, bangunnya nabi tapi. Coro kulo setuju. Sopo sih sing salah ya? Kowe ngrumat bojo bener ta salah? Salah, ngrumat anak aja ya salah. Nekani hak e guru ya salah. Siapa? Di mana saja kita ini potensinya hanya terus kowe ora nih, kepengen sempurna tok sudah keangkuhan. Kowe iku sapa kok kepengin sempurna? Pokoknya ada sholat was-was takbir bulan balik ini ganti nyampe ini uang bahas malah. Eh? Ada kepengen Allahu Akbar aku rong hadir balen. Allahu Akbar aku rong hadir. Bangunnya pangeran butuh hadir tapi <laughs> ke hadir hadir pangeran jura piye piye. Nah cari kancaku nak ana was was. Wang samu pangeran perhatian salatmu wis di Ada was was barang. Serau sawas wah pangeran. Istighfar Allahu Akbar. Paling gak ning ati Gusti secara fakta nak jiran Akbar. Soal hati kula salah wong kula mawon ben salah lah. Kan kula nu sholat tuh wedi. Aku ora percaya ora urusan ditomo pangeran to, cara aku wis keren. Zaman kini kok sujud, ya cara setan wis kakuatis. Roh sujud e kita kita wis kakuati. Pas sujud roh bener Allah, tapi setan roh penampilan nung sujud wis kakuati. Masyur, setan nang sujud pun nangis. Hei Bani Adam, kau kon sujud gelem sujud falakal jannah, Kau iku untuk jatah swarga. Aku kon sujud ra gelem, aku iku roh, Nangis. Lalu si sonaris nangis no setan malah kulo ngeluh Gusti sujud di tombol tau orang. Sesuai mendingan ya. gunane apa aku sujud agak ditompo lu wong kok ora gunane sujud neraka kowe wong kok ora gunane sujud jenenge khase manusa ya sujud iku sungkeman yang pangeran gara-gara maksa ditompo akhirnya ora gunane apa artine sujud nek ora eling pangeran Ini kadang balik ke bidat, balik ora pati iso ngaji, barno ora wis. Paham maksudnya sak uni-unine ngono. Maksudnya wis ben ngomong tapi kita ora oleh di pendapat ngono apa artinya sholat kalau tidak khusus Sholat ada arti ini. Dudang lorok tidak ada gunanya sholat. Sholat gunanya yang pangeran, tapi artinya reling tetap ada ritual sing nujono kita takzim neng Allah Subhanahu wa taala. Allah akbar. buka kabira walhamdulillah. Terus reling pangeran tenang. Tapi setan kurungu kalimatiku miris. Itu gali wong Indonesia, masih rapati loyal di Indonesia tapi sisi NKRI harga mati. Oh, aku wong Papua miris wah rakyat kelek dinyangi nang <laughs> Senajan tuh saya muni rapati paham pokoknya NKRI harga mati. Tapi wong sing krungu paling gak wah berarti sangat Indonesia. Paham ya? itu ya, kalau wong eno sing tapi nah seketune sapi nahdlatul apa wong <laughs> wis mikir ya. wah mikir. Pemenat sih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semikir mikir ya. Cara setan mesti, <laughs> wah kedua nilai ila gua Muhammad Rasul. Terus tetap lumayan, wes saya sesuatu kita kandani. Jadi penting sokoyo, paham ya. Jadi jadi uang kepengen sempurna gue satu kesalahan. Kayak kepengen sempurna itu sudah satu kesalahan, satu keangkuhan. Mana kamu di antara munajat ibu pangeran ini ngata. Ilahi kaifala tahsunu ahwali. Tengkaro kate kitab kula ula tahsun. Ilahi kaifala tahsunu ahwali wa bika qomat Ya Allah, bagaimana perilaku saya ini tidak baik. Toh awal-awal perilaku ini engkau yang memberikan. Kue iso sholat itu kersane Allah. Kue iso mau Quran ya kersane Allah. Saiki kita ngaji ya kersane Allah. Kok rapi ubi wong kita sholat itu di kersane Allah. Bar kue iku mau kue mau ngeluh di tompo to. Ah, di tompo ora iku hadun nafsi blok goblok. Kue kepengen di tompo itu ujung-ujungnya belum warga kan ya Terus kepengen ngeloni widadari ya ah, kelakuan emak ngone ikut. Lah lha opo kepen ditampa ujung-ujunge mau ben swarga ngono kita dari kira kudu ngono kita dari apa porno aksi iku. Porno aksi wa pornografi yo ya, ben wewe bareng. Lah nak kowe pancen kawulane Allah tanan kon sujud yo ya sujud piye iku simbol ketundukan ning Allah Subhanahu wa taala fasjudu lillahi wa abdu matur nuwun Gusti jenengan menakdir kula sujud. Wes ngono to. Kok sami mikir ditampa tarah ditampa. Kula mboten ate terlintas. Mulane kula mboten ate ya Allah salat kula jenengan tampa. Cara kula itu keangkuhan. Kulo lu pikiran kulo. Nah, aku ora kaya aku ya gak bobo jadi njen ora pati mikir, paham ge. <laughs> maksudnya ora kota sano pendapat temu pendapat temu ora tau mikir. Saya aku tak kok, kue kepengen di ditompo, nak utak-utak kaya kue jajal pikiran ini. Ya jawab. Bersuarku terus HP wopo jajal gian anis suarku, aku tak kok. Pak mau kejaran udah tidur. Kue kumpul. Iku kayak kapok di bujuk elek neng donya to dadi. Tapi nak kue panjen kawulane Allah tenan wis fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ciri utama Dia ku sungkeman ning Allah Subhanahu wa taala. Fasjudu lillahi wa'budu. Wis ditakdir sujud luar biasa warga ma'ar rakiin. Wis matur pun ya Allah jenengan nedir kula sujud. Iku jenenge qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a tak taqsir. Jadi wong ibadah sikit lah tapi yakin naik rahmati Allah. Sak kula mau jenengan tekbir sholat, Gusti. Sak kula mau jenengan tekbir maca Quran sing afdole koyok begitu. Saiki kitab paling afdole iku Quran, Diturono Jibril, dipanitiani Ibu malaikat ya. Sak kula mau jenengan tekbir maca Quran. Kira rasa mikir, aku maca Quran sayang ra paham. nih darani paham ya sopo. <laughs> Paham. Aku maca Quran sayang gak hadir ra iso nangis. Sing darani ke hadir yo. Ya, Sapa? Pengguna Abdul Qadir Jilani ya pengen sempurna. Aku paham Quran tapi raro maknane wis roh. Cangkeman. <laughs> ya sudah begitu. Pokoknya kabeh sing ilawa siru ilawa urjan wa makasira. Wis kowe iku mlaku ning Allah, pincang-pincang lah, pecah-pecah lah mana dengan segala keterbatasan kita. Pokoknya butuh iku ilawa wa fillah walil lah. Mane cara hikam nak tunggu ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qomat. Bagaimana perilaku saya ini tidak baik, wabika komat. Dan karena engkau juga semua perilaku saya terjadi. Mana kalau betul nanti, kalau betul nanti ngeluh betul nanti, isin bilang ngeluh. Mau mau kalau kerungu dikandani malaikat Jibril, nak hak kau ikut sebenarnya pun rokok, kalau ya susah. Terus biji. Paling banter kita melbun rokok, bukti nak kita doif, kita lemah, nganti kepen buswargo, ya kesambayan Orang kepen bun rokok ini mau kita lemah. Nak lemah berarti kita kaulane apa? Ya cara wong-wong soleh-soleh itu dikabarin pun rokok. Imam Syafi'i malah parah meneh ning nadumane pas sampe kabundut. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannama. Kulo nu gadah nadumane Imam Syafi'i. Niki betapa beliau itu orang sufi besar meskipun beliau ahli fikih. Walamma kosa kolbi wato kot madahi bi ja'al tu itu tu na'fi kasulama ta'adho mani zambi falamma tuhu bi afi ka robbi ka na'afu ka ma Terus kulon geling Gusti, kula duso, dosa. Sakjane kula nggih miris roh dosa kulo. Tapi saya tahu ampunan engkau lebih besar. Terus Fa'in tantakim minni falas tu ayyisin. Kalaupun kau menyiksa saya, saya pun tidak putus asa sangi rahmatin jenengan. Wa in kholat nafsi bijurumin jahannam. Meskipun diri saya karena dosa saya sudah masuk neraka. Jadi orang dulu itu luar biasa. Karena apa? Kalaupun kita misalnya melebur rokok, apa itu menghilangkan status kehambaan kita? Kita tetap butuh menghamba ning Allah Subhanahu Padahal, Makanya banyak orang masuk neraka, terus wiridan Yahanan, yahanan, yahanan. padahal sudah dikori jahanam. Kemudian ditanya sama malaikat Jibril, Jibril coba tanya orang itu, kenapa dia tetap ingat saya padahal tak siksa di neraka. <laughs> Terus diparani oleh Jibril. Kenapa kamu masih muji Allah sementara kamu di neraka? Memang masalahnya apa? Pengiran tetap pangeranku, jadi tetap puji lah. Tapi kan dilebok non rokok, dan aku nakal, dan dilebok non rokok. Dan, tapi pangeran tetap apian. Terus Jibril matur pangeran, bahwa dia jawabnya gini gitu dari pangeran sekon wiridan ini suara Ayo tak warai ya kiat-kiat neng neraka. <laughs> Lah dadi ku tulis ya. Dadi main-main pun neraka peneling aku. Aku dijajahi Gus, Pak. <laughs> Tapi aku coba mlebu. <laughs> Ngono apa kon mimpin iki? agus istighosah ning neraka. Jenengan sing mimpin oh, sembrono. Ketok ya, alamatku ra ning neraka sembrono ngawur iki. Tapi itu cara madhab sadili memang seperti itu. Jadi kalau ini malih mana ya sebenarnya ya ayu ra usah ada bayang mau kudu alim alama, kudu gak tahu salah. Kudu omongan hati-hati ya ra salam ya. Atau miso yo miso, wis kowe ra nabi wae. Kowe yo ya ora wali nabi miso yo ya pantes ae. Wong yo ya sesuk maklumi pancen raine selek cangkeme elek wong yo paling yo ora kaget apa? Engko sing diwok miso paling yo males. Terus untuk satu-satu rasi dudu, so mesti wales, kan yo ra dudu, so wales. wales. Ya wis biasa wae, umumnya umumnya wong awam wis biasa. Gak usah berlebihan. Karena ingin sempurna sudah keang keangkuhan. Mereka oke nak kepengen sempurna akhirnya ibadah mbak anggap problem. Ya mau misalnya poso Ramadan sakulan posoku ditompo tau ora ya. Kok tak lewangi lesu tak lewangi ngelak jebule ra ditompo. Akhirnya kayak nganggep ibadah itu gak ada gunanya. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita berikan lillah tidak ada guna? Nih, senajan tuh bolong-bolong, tidak sempur. Nah, itu dewi ulama-ulama yang bersiru ilawah urjan wa makasiro. Jadi itu sementing melaku menuju Allah urjan hale pincang wa makasiro hale pecah-pecah. Kemana? Sementing menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun ketidak idealan kita. Nah kalau sedang ingin ideal, itu niati lucu-lucunan wae. Maksudnya ngeten. Ya. Gusti kula kepengin salat, kepengin hormat teng jenengan, kepengin kula ke Fatihah e bener, rukuke e bener. Saking hormat kula teng jenengan. Ya wis ngono tok, tapi kamu jangan merasa bahwa Allah mensyaratkan kita sempurna karena dari awal Allah tahu ketidaksempurnaan ki kita. Paham ya? gitu, tiga eling-elingnya. Nanti kalau mata belasan asa diliku penak. Pokoknya urip kepenak. Oh, beliau pau kapundut eh, lucu. Jadi kalau roh beberapa ulama sing ape kapundut itu sowan dari Pak. Sing ke Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku khalifah kelima paling soleh. Makanya untuk digelar ya misal khulafa. Umar bin Abdul Aziz gurune Sihabuddin Azuri. Sihabuddin Azuri gurune Imam Malik. Jadi kita kalau ngaji itu nggak bisa lepas dari sini. Umar bin Abdul Aziz karena mbah gurunya Imam Malik ya. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik, Imam Malik ngaji Imam Zuhri, Imam Zuri ngaji sama Umar bin Abdul Aziz, selain ngaji by Imam Nafek. Paham ya? Semua ini pernah ngaji sama Ibnu Umar, Abu Hurairah dan sebagainya. Terus dok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku Umar bin Abdul Aziz itu raja, raja pemimpin. Mestinya kan yo nyuwun sewu jenenge raja pemimpin kan yo wedi salah. Apa mati ku sempat wedi salah. salah tertekan. Sesuai terus biagu Ditakut, ya Anda yang pernah memimpin sekian banyak orang, apa tidak takut ketemu Allah? Jangan-jangan Anda salah, jangan-jangan Anda dolim. No, tewangi, sehat meneng. Memangnya saya mati itu mau kemana aja? Ana ila khairi madzubin ilaih, ana ila arhamir rahimin, ana ila khairil ghafir. Memangnya aku mati kok apa ketemu sopo? Ketemu zat yang selama ini sama saya baik-baik saja. Aku ketemu khairi madzubin ilaih, zat terbaik yang perlu dituju. Nah, semuanya kamu nih cara Jawa, ketemu pangeran sih, ketemu dat terbaik di mana bu? Kon susah, raiso. Li nafsan inna li nafsan sawtawako. Aku itu dua jiwa sing gampang rindu. Tentu aku rindu, be Allah aku rindu. Ukhiri madzubin ilah, dat terbaik. Jadi ulama di sini, sangat seneng Allah. Mereka ya nggak menafikan punya dosa, ya ndak, ndak menafikan itu. Sopo sih ora dosa kita orang nabi. Tapi jangan sampai mergo kue eling-eling dosa, kemudian gak nyaman be ibadah, gak nyaman be Allah Subhanahu wa taala. Mulane masyhur ning kasafe Abdul Hasan Asyadili. Wa asudi sithik muni kasadili ya tapi raro karepe tak terangno. Abdul Hasan Asyadili ku tau kasaf. Tau kasaf pas dene ngapalno ayat min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati nawa Terus fakilali, fakilali kemudian saya diajarkan ketika kasaf ini. Ya Ali, Abu Hasan Asadiri jenenge Ali, ya Ali, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika yunsika altofahu alhasana wa ka af'ala kasayi'ah, wa yuksiru inda dhata shimal wa yuqallilu indaka dhata yamin hatta ya'dila fika an husni dhanni billah ila su'i dhanni billah sing darani waswas adalah kue ning dunia ditektir eleng-eleng eleng kesalahan eleng-eleng sisi negatifem Akhirnya kowe ora iso syukur. Yunsi ka altofahu alhasana Kamu dikasih lupa sama altof altofnya Allah, sifat latofahnya Allah, sifat rahmahnya Allah. Dan hanya diingatkan sisi-sisi negatif kamu. Misalnya gini, kita sebagai bangsa Indonesia, wah kita ini udah maju kayak Amerika, Eropa. Kita nih mbah-mbah jadi dijajah Londo, urip ini spiro spiro Ya orang. Tapi aku ngaji ora iso, mbah-mbah malah rasa aneh-aneh itu Ya orang. Wah, nah, nah. Bu yo ya, wong rasa ngono. Aku Quran tapi ralanya babam malah mau ikra ya, ibu iso ora kiraati ibu iso Jadi intinya sing darani waswas adalah kamu dilupakan sisi-sisi nikmat Allah yang diberikan ke kita. Jadi misalnya kayak di bojo, aku ya di sayang judes be aku wani. Kira-kira payu rapi. kecelok Joko tua iku isin. Paham ya? Kulo di kota alumni sowan kulon. Gus kulo di eh, bujuk di bujuk kuloan. Rabi berang tahun sepuluh tahun lumayan di status Pak Yurabi. Lah misalnya kira Pak Yurabi malah darah ini Joko tua. Lo duda itu isen lo. Joko tua ya isen duda yo ya isen. Lain aku bujumu judes terus nih kok ijek nang Alhamdulillah gak minggat. Mestine dilanangan ya aku sih e minggat. Buat tili meneh kok nih omah masak mek ngompre Joko kakak tetanangan lanangan dia ya. padahal ngompre ngompre Alhamdulillah. Omong omong katut lanang liya tenan, bojoku jebule ya, akal ngerti nak bu, <laughs> aku rasa <laughs> aku ora iso nafakoi. Katut lanangan iya ya kok pinter dene. Pasti <laughs> ngono ora usah bocor-bocor. Lah kok pinter? Ya tetep kok pekat ra apa tapi semoga cap cah pinter paham ya, Pak. Mekat apa? Cah pinter. Terus wa yuzakiru ka af'alaka Coba misalnya begini, ini rumono tenang. Misalnya saya tadi kan sholat subuh. Alhamdulillah aku mau sholat subuh. Ya wes, Alhamdulillah mau sholat subuh. Saya ingin ngenteni sholat dulu. Alhamdulillah. Wah anak aku senang. Jangan sampai kita kemudian aku mau sholat subuh tapi lali ditompo tau ora. tak pangani halal tau Aku udah tentunya potongannya potongane kok salah Berarti kamu lupa nikmat nikmatnya Allah. Mau no sisi-sisi negatifmu. Iku suwe-suwe akhirnya songko kue biasa khusnudon nyaman bi Allah menjadi tidak nyaman dengan Allah. Lah iku jenenge waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Paham ya mana suhu suwun sebagai kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sanggereling fadli Allah eling rahmati Allah terus kue seneng. Apa yang kita dapatkan itu jauh di atas yang mereka dapatkan. Misalnya Amerika itu suge, Donald Trump suge, kemana-mana di antara pesawat dikawal. Tetap mulia sujud. Sumben so, kening akhirat itu soal pengiran baik sujud. Sementara mereka tidak pernah sujud. Artinya apa yang mereka dapatkan jauh di bawah yang kita dapatkan. Mereka kue ditetir sujud. Lah salam ning donya jelalatan. Mencari apal Quran kiai kok fasilitas yang diberikan ke orang-orang kafir, ke wong-wong fasik. Oh yo ya goblok di antara aturan Quran la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi hum minhum zahratal di dunya linaf tinam. Kiai tenan niku kula. Kula niku sampe saking wedine bae pangeran niku angger liwat niku. Kula ora roh tanggaku piye ora. Apa meneh roh mobile wong ora. Lho kula sampai nak TV kok ada acara presiden atau menteri kok tak pindah channel. Eh, bukan karena saya saya tuh loyal sama presiden loyal sama NKRI loyal, loyal sama Pancasila dia loyal. Tapi kalau delok Wong kok mulyane ngono dikawal dibuka nang aku kepengin. Padahal aku wis nikmat sujud, nikmat maca Quran. Nah cara Quran jen ra oleh. Lho cara ruhin sugih numpak alpat, aku ra wani delok. Gendut buder semunggah ning alpat ora wani delok. <laughs> Kuatirku kepengin apa? Nak kepengin terus aku ngeluh nikmat yang sementara saya dapat Kulo lu buat wani, tenan. Kulo nggih ditangga kadalana sing diomah tinggal. Delok ora wani. Mereka kalau panjang cara lu kaji Nabi ku nanti, nanti tonggol ku angon angon untuk Wah ki Nabi mau ngelirik tok mbek pangeran roh lah tamu dan aku juga mandel. Mereka sekali buat telok pikir mung kok dunyane sama nabi aku ora po. kira ki ngono. Ya saiki orang, munah-muni soleh, munah-muni kiai roh. Siap wong kok enak jadi bupati, bukan lawang ora tau duit opo. Malah kadang sowan bupati jenengan mau enak nopo-nopo wonten lho kiai innalillahi ini inna ilaihi ini. Iku kudu disolati aja, sedurungnya mati, paham ya? <laughs> Musibah you ya, know? Yang kita dapatkan khairun wa a'dham, sangat lebih terhormat. Kita dikasih Allah Quran, dikasih Allah sujud, dikasih Allah beberapa nikmat sing suar, suar kono mau gaji duit mau kepingin. Jadi di sini ulama itu roh dunia ini wong merem-merem saiki. Kabari ini kabari ini zaman-zaman akhir. Enggak maksudnya kalau anak pas waras itu bisa ngelakoni tenan. Pokoknya part umat Islam yang lakoni, Nah pas Islam singkumat, kumat ya yang ngelakoni paham ya. Tapi ini penting filosofi lah tamu dan nah. Ainai ka Muhammad ta'ana aswad aswaja minhum zahratal hayat. Kalau ini cerita ini cerita. Kalau ini keluarga besar Lasem, keluarga besar Kadin. Ini kumamana ketemu kiai-kiai itu rapat pati Padahal kula ya di santri yo ya duwe umat. Kuatir kula niku aduh kok nak ngerti kowe enake dadi Gus iku santrine akeh. Ngono tok iku Kok ngeluh aku wis ngeluh kok piye muamalah kowe pengiran. Lho cara ruhin Mustafa kok bojone ayu terus papat. Aku ya ra mani dolan. Kok penting leles aku. Pemenang bojone ayu. Jadi Quran sampai gitu, didik Rasulullah sampai gitu. La tamudanna aina ila mamata ana bi azwaja min zahratal hayatid Bijak mau mbok pepai sedun. Kalau nanti tidak ada kakak wakil bupati. Gua handuk ya oleh, buka mobil. Kalau yang rapati wani itu. Mergo aja sampai kita terus ngeluh gak nyukuri nikmat yang sedang kita dapat. Bujuk kulo termasuk keluarga ki gede. Nak dolan teng situ kiri kalau yang pati wani itu. tengok tengok ora. Mergo yo ya wedi. Wedi. Iki lha iku jenenge Allah Subhanahu Wataala gitu. Kalau gak ada konco gus-gus gede, kalau gitu lanan mau pendak ketemu urusan ilmu. Lihat ini. Orang kaya wong saiki senengane delok sak ndhuwure terus nyok jenengan ngono enak gus gede apa-apa gampang. Berarti kowe ra nikmat yang diberikan ke kita. kue jadi wong cilik kue enak, gus gede tanggung jawab ya gede, donya akeh yo ya hisabe ya akeh, wis ditetir kiri ra pengaruh. Sing ape dihisab apa? Malaikat meres kue iku ora ana patane. <laughs> ya jangan saling awong ngisap kue ngisap kowe. Ora ono papa, dihisab ilmune ya ora ono ilmune. Dihisab salate ya ora berkualitas. Aku ya apa? Tapi kena kue sowan pangeran Gusti pokoknya kula sowan dengan status hamba. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Hamba tak ijazai, apal awas kena rapi. Dina Ali udah diwali besar, rumang tamu terus wiridan kue kue rapati yo. Ya. Wiridane biasa sidinan. Dina. Wiridane itu satu kalimat. Masyur. Kafani azan an aku nalaka abdan wa kafani fakhron antaku nalaka rob an, antaku nali robban Gusti kula pun tak mulyane wong kok dadi kawulane jenengan jadi Gusti kula teng donya kuwi sentek mulyane wong kok dadi kawulane jenengan lan kula pun tak bangga kula mergo dadi pangeran jeneng jenengan dadi wis sak urip-uripe mbok bangga mek napa penge pangeran Abdul Qasim Al Junaidi Niku nak wiridan ya rapati tapi dadi wali besar mau nak wiridan ngeten. Gusti, jenengan niku maringi kulo eling jenengan. capi aneh jenengan. Sak kula wae kok oleh eling jenengan. Anta akbar wa akbar jenengan zat semua holuhur kok Kok mau kulo eling jenengan. capi aneh jenengan. Mestinya jenengan rabu toh kulo jadi ra eling kulo kulo ya ra perlu eling jenengan. Wong padha ra pentinge maksude kula niku penting cara jenengan. Akhirnya apa nangke penting, terus buak ngoten mawon. Tapi nyatanya jenengan takdir kulo eling. Itu luar biasa. Akhirnya kulo wong paling keren. Mereka jenengan eling-eling. nih, askur. Malah ulama sing melete, malah ulama yo ono melete ini. Tapi nggak paham nih sombong. Ono ulama muni ini. Saya tahu kapan Allah menyebut nama saya. Panjang kono wong di wali gede berkelu. Masa iya wong kira nabi kok eling. Kaulah ta'ala nih, askurkum. Dan sekarang saya ingat Allah, maka pas sekarang ini juga Allah menyebut saya mereka faskuru ini askurkum ingatlah ke saya maka saya akan mengingat kamu jadi ulama di saya happy saya itu orang saya itu uang rapati sadilia uang diteror tok kue sholat ramas di ditompo pangeran kue poso ramas di ditompo pangeran kalau kok cara dikei ngono ah itu ngaji yakin jak boyong aku karena itu tidak semata dengan saya soal ramas di ditompo Allah yang penting dawuh kalian. Cara kula lho, cara kula tenan yakin. Kula kok dikandani malaikat roke patit sing nukang tukang nulis salat kula. Hak salate merah ditampa pangeran. Tapi ana gak tulisane nek aku sujud. Ana ya wis cukup <laughs> sebentar aku dadi kawula. Sujud iku wis cukup ya wis. Jangkar cek. Sementing tulis loh ya aku jujur. Yo ya ono tulisannya gak masalah. <laughs> Sementing gak masalah. Sementing aku ditulis kawula sing sungkeman neng pangeran gak masalah. Paham ya? Kok pincang-pincang lah wis gesot-gesot lah sementing menuju Allah Subhanahu wa taala siru ilallah urjan wa makasir nah sepenak kalau saya itu geman ya kepen sholat sempurna ya segini gini wah harus maju ini semaju Nah, soal kepengen dadan ya dadan ini murai-rai ini gitu dadan ya ora tenanan biasa wae napa biasa wah, napa malah orang wali yang kuat ya. wali orang kacau nih, tapi wali ya bener soal ning Kanjeng Nabi Iku dene ora ya ramadhan sholawat, ora ritual, mau ngene ngene Gusti, kalau ngertos nak jenengan niku kekasih kaji Nabi Muhammad. Nak kulo jenengan dosa ini kulo jenengan sepuro, surah buka kekasih jenengan seneng. Mergo umatnya jenengan, umatnya jenengan sepuro. Kulo balik balik. Ya Allah, jenengan kulo bersaksi, nak niki kekasih jenengan. Dan kulo bersaksi ini sangat mencintai umatnya. Berarti seneng nak umatnya jenengan sepuro dosa ini. Lah nak jenengan nyepuro dosa surro surra habibuka mesti kekasih jenengan seneng. Tapi nak jenengan ra nyepuro dosa kula surra aduka musuhe jenengan seneng iku setan. Lah jenengan penjenengno kekasih napa jenengan musuhe. <laughs> Lah iku langsung ngipi ketemu pengira dua sopo, wis dosa ati sepuro. Donga kok teror. <laughs> kagak ada Jadi kapan eh, sekali-kali kena bersolat ngono. Gusti, nak nganti solat kulo buat jiran tombok. Sing seneng setan Gusti. <laughs> Tapi aja tiru nak kira wali aja tiru. Lho nah aku niru oleh kelas e wali boran aku wis kelas e aja niru aku. Lho kula tenan, kula niku korban sinau kitab-kitab wali. Kula niku yo nate, nate rontok rapati bener, tapi ditampa pangeran. Kuwi ora oleh niru. Kula niku nate pas tawaf teng Ka'bah pas wusul. Ben eh, dungu ora wani-wani tenan korban ya, korban daftar wali yo ya, repot mulane kira rasa dadi wali wali murid ae nah, kula lah wali murid kula di anak wedok ya jadi hikam itu berkali-kali aku ora ning pangeran ubi ya. wong ndonga iku nunjuk aku lemah tapi aku ndonga terus kon bulan ini aku iku ora iso jadi hikam sekarang juga wa kaifa innama yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfa sing kena dielingno iku sing mungkin lah ora lah Jadi aku pas tawaf niku Tuaf pertama gue sedungo. Bareng kedua gue tak balik gue iso iso. Ya yo dibaleni gue kok koyo sing singgung lali, sing ngrungokno jek tak bulan. Toro hikam, in innama bahu man ya juzu alilifat. Sing kena dielingno sing mungkin lali wong pikir ora tau lali kok eling elingno. Tapi udah terus dongo, ya Allah kayak kemarin tuh ibu yang ngene. <laughs> Ya berarti kayak ngeling ngelingno aku cangkem elek, malah rasa ngono. Tapi artinya apa? Ada orang-orang yang memang ngusul seperti itu kan kayak Nabi Ibrahim. Beliau dungo ya bolak balik karena dungo itu bukti ubudiyah. Paham napa? Gak dungo ya bolak balik. mereka ya mau mau pangeran pir kok tak terang. Pangeran perso kok tak mesur. Ketika beliau dilempar di api, Jibril itu teko. Alakah hajah? Apa kamu punya kebutuhan? Jadi e, Nabi Ibrahim, ama ilaika fala. Kalau ke kamu ya ndak. Terus dari Jibril sapi, ndak maksudnya ndak ke saya. Kue butuh apa neng Allah tak sampai no. Jadi hasbi min soali ilmu. Ini apa? Rasa kue Allah wis pirsa aneh wae kowe. Piye iki? Lah nek Allah rasa kue wis pirsa lah apa kita di panitia aja. Kewan orang ana Jibril. Oh, tekak kena kowe. <laughs> Serakasin. Zaman dadi Mulane kalau suwun wis pokoke Allah apa judul lillahi wa abudu. Allah mau dawuh kowe kon sujud ora ana koran Quran. judul lillahi wa akmilu fi sujud. Wis ora ana pokoke agar sujud ya jos ngono. Kok repot. kemudian nganti ngecap badu oh, tambah jos. Nak tenan yo. <laughs> Tapi ukuran ukuran, ukuran itu tombol pengiran. Tapi umpama di tombol lah sujud wis bukti apik. Kira usah memaksakan diri di tombol Insyaallah rahmati Allah sing luas, sepurane sing luas insya Allah mesti nampa. jogeman membayangkan Allah ora nampa. Mergo Allah ngendikan ana indazoni adibi. Mulane bener hikam mau. Kowe nyangka Allah ora nampa berarti kowe nyifati Allah wis dengan sifat suudon. Paham ya? Jadi kamu segala negatif kamu diingatkan supaya kamu rahus nudon yang Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kowe ngalami min syarril waswasil khannas. Iku alladzi yuwaswisu fi sudurid nas minal jinnati saya punya hadis yang saya ingat-ingat betul. Ada orang melarat. Melarat itu ini sandal, sandal ini padang pasir, padang pasir. Sandalnya kok karet, wih, pol, koban aja dari Indonesia, koban. Soalnya kaji nanti. Ya Rasulullah, sekolah niku kan nopo. Ya kowe sing syukur. Kita syukuri nopo. Kabeh wong di dunia global buatan, Kabeh wong ini buatan, Terus dari kaji nabi ada lho. gue di sandal gadah. Umpama ke bin ra popo sandalem tak pek. Ampun Nabi mungkin panas. Nah iya berarti jadi popo. Wes ke syukur mergo dhe sandal nggih wis sajire siap. Akhir <laughs> ketemu sama dia, Alhamdulillah duwe sandal. Akhir ketemu lagi mrene alhamdulillah duwe sandal. Jadi bisa itu sahabat dilatih syukur Nabi ku kaya begitu. Saya kira orang uang lali nek mati. Lho kula nganti saiki kula es kecelok kiai gedhe kula nanti di bojo kula alhamdulillah dhek iso mangan ra utang tangga alhamdulillah saya urip. Cek iso suci. Anak kulon kula mboten sombong niki kula cerita tak hadis. Anak kula niku njuk dhuwit kula kok di atas 200 ribu niku mboten wani. Mesti nanti kalau bapak dari Jogja saya minta uang 200 ribu. Mergo tak didik sederhana. Anak kula tak didik sederhana. Kula nggih nganti teng Jogja nggih sering ngepis nganti sakniki. Kowe tak didik uripku dhewean. Anak kula tuku terasi nggih biasa. Nggih kan tadi. Ojo geman anak itu dilatih misalnya enak ya dadi ning santrine akeh ngongkon gampang enak itu ya di kiai yang di dereng. Oh juga Karena nikmat ini akan hilang dan semu. Latih nikmat ya ambek kebenaran. Misalnya kalau mulang itu, alhamdulillah, so nyari atau hukumnya, Oh, ora perlu baga ambek santri akeh. Kue biasa berarti biasa mengkonversi nikmat ambek makhluk. Santri akeh yo ya makhluk, pengaruh yo ya makhluk. Makhluk ulah yunu angka minawahi nopo. Saya agak ono gunane ngarepe pangeran. Sing ono gunane kita semua dipertemukan oleh hak, yaitu muji-muji Allah Subhanahu Nabi Ibrahim nganti dadi Khalilur Rahman kita ceritani. Iku ora perkara ibadah itu khusuk nemen ora. Sekarwan Nabi Ibrahim khusuk nate sujud. Pas sujud wek pangeran nangis. Nangis terus ditakoki pangeran, "Kenapa Ibrahim kamu nangis?" Innahu la yahzun. Kulo cek apal tekin. Innahu la yahzununi alla arafil ardi ahad dan ghairi ya'buduka. Kulo nunani si jenengan, Gusti jenengan itu zat yang begitu penting, tapi sing nyembah jenengan namung kulo. Mestinya jenengan itu sentral, pusat dari perhatian semua makhluk. Tapi teng Palestina sing nyembah jenengan namung kulo, kulo niku nangis. Wong zat api aneh ngono kok sing merhati namung kulo. Sama saya mulang Quran, mulang tafsir, ilmu sebaik ini kok sing roh aku tak. Makanya tak sebar, tak ajarkan. Ya gue jenenge wong sing para pengiran. Kabeh gue kompensasi ini namung kalian Allah Subhanahu wa taala pangeran wes pangeran lu tahu ditangisi Nabi Ibrahim jenengan pangeran oh Barno lu sepundi mestinya jenengan no tapi sing merhatekno jenengan kulo, kula nuwang Nabi Ibrahim akhirnya dari pangeran gini ya, sing ngene tak kayak no malaikat sing baturi ke sujud Nabi Dawud gini ngoten jelas ya, nak ngono tak baturi gunung tak baturi manuk kowe ora malah seneng sujud dhewean kaya gak apa-apa jadi kita ini egois Mulane sholat itu disunatno jamaah. Wong ke nak di bojo ayu kepengin nganggur wong ngakoni nak bojomu ayu. Kowe nak duwe mobil mewah kowe kepengin nganggur wong ngakoni nak mobil mewah. Kowe nak di karir wae wong kon ngakoni nak di karir. Lho saiki pangeran itu zat paling penting. Mestinya kita juga ingin semua orang ngakui nak beliau apa dia itu pengen pangeran. Mulane di salatno sunat jamaah ben bareng-bareng ngakoni zat sing dijaya. Mulane kabeh ilmu wajib diulangno. Mergo kita menyampaikan ke alam ini bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ilmu harus dimaklumatkan. Paham ya? Mulane wajib tablek, wajib nyampe. Paham ya? Ini penting. Jadi riyen wong iki do soleh-soleh. Zaman akhir ora. Angger tambah soleh tambah goblok kira karuan. Soleh men ibadah. Tidak ben apa jenengan ruang ngono? Ben aku mlebu swarga ning donya lara kabeh. Iku kadu nafsi to. Nek ning swarga apa? Kira-kira kelakuan wong ngene-ngene iki, nek ning swarga ya. Ya mun kepenang ngeloni widadari kuapok di bojo elek cerewet. Nak para nabi gak ngajak wong nyembah Allah iku Allah iku al haqqus somat Allah iku dat sing sodu ilaih sing dadi tujuan kok ora disembah iku piye makanya mereka punya gerakan ayo le moro ning Allah fafirru ila wa ayo fafirru ila wa ayo moro pangeran pangeran udah sing mbok butuhno ayo fafirru mereka juga bakas amali si tompo ora iku ora bakas saya juga agar soleh sidik tambah egois soleh sidik tambah egois Repot ini, Gak usah ngono, pokoknya sholat sing seneng. Anak-anak kita kita ajari tauhid. Faham ya putu-putu kita kita ajari tauhid. Mergo ben ngerti nak zat paling penting nih dunia lan akhirat namun Allah Subhanahu wa ta'ala disebut ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim adalah orang yang sukses menjadikan kalimah thayyibah menjadi kalimah yang selalu ada di anak turun. Ibrahim pe mati ku nangis ora perkara mati, Gusti. Kula niku badhe mati. Nangis. Lah kenapa kok nangis? Kula mau kuatir sitok, tidak ada lagi yang kampanye tentang jenengan. Coba jenengan sekarang begini saja. Andai kan Anda pengagum Soekarno, ngeluh nggak ketika orang nggak baca biografi Pak Karno? Nggak jawab saja. Ngeluh kan karena kamu ingin semua orang tahu jasanya Pak Karno. Andai kan kamu cucunya para wali. Misalnya kue alumni Kerapyak, alumni Sarang, alumni Lirboyo. Ingin nggak semua santri, semua orang tahu biografi keunggulan Kiai kiaimu? Ingin kan? Dan kamu kecewa ketika misalnya nota kok Bali Maksum itu sopo, Mbak Zubair sopo. Oke kecewa nggak? Mbak Karim sopo. Kecewa nggak kalau ada orang tanya gitu? Kecewa kan? Orang sepopuler itu, semanfaat itu, kemudian masih ada orang tanya dia itu siapa? Saiki kue seneng Allah. Kue kan munamuni seneng Allah. Kue so nggak? misalnya Misal mantel gak? Misalnya takok man huwa Allah. Allah itu sopo. Makanya ciri utama agama itu faklam anahu la ilaha harus diketahui. Nak ning dunia ku la ilah. Ibrahim mati ku nuwas. Nabi Ibrahim. Mana takoki pangeran, kenapa opo nangis? Gusti kula niku mati, sing kula tangisi wis tunggal. Nak boten enten tiyang sing aja aja teng jenengan. Nak mati kula ora masalah. Wis nuwas. Rabbana wa fa'asihim rasulam min yaswa alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Gusti harus selalu ada orang yang kau utus. Orang yang selalu memaklumatkan bahwa engkau itu Allah. Engkau menurunkan hukum-hukummu. Engkau mengatur hidup ini dengan hukum-hukummu. Harus selalu ada orang-orang ini. Mergo Ibrahim ra Allah ra disebut ning bumi karena nggak ada rasul, nggak ada ulah. Nah, orang ono ceritanya nabi kok mati apa mati no Kalau Kulo swarga napa Gusti. Iku kadun nafsi. Berarti mikir untung Oke, kalau ora cita cita-cita ngoten setelah aku mati paling ya rodok nangis Gusti sing ngaku muridku iso maca jalalen ta ora apa mau gawa ngalor itu. Gagak yo ya rata tangisi. Zaman akhir ngono gue ya sampai sampe gagak gak tangisi. Wis biasa lah aku mati wis mati wae biasa. Cuma nak dungano nangis sam. Nyak wong. Dungano malah keliru malah. Dari jatahku dari tolong atas, lalu kan roy pitung pulau, mau ya Allah. <laughs> malah ngurangi jatahku. ya jadi para nabi, para wali mau kepikiran toh aja sampai agama ini gak berlangsung. Lalu sing dipikir keberlangsungan agama. ini. Lalu Nabi Ibrahim darani bapak tauhid. Mergo setiap beliau mendapat kebenaran, itu ora tau mikir awake edi. Ini jailu kalim nasi imam. Kala wamin min zuriyati. Dadi kamane anggere kebenaran pikiran ini ana sing terus ta ora anak putuku biye. Sehingga Nabi Ibrahim ketika wis paham tauhid, wis disibghah be Allah tauhid, beliau berstatus wajah Allah kalimatam baqiyatan fi aqibih dan kalimat ini kemudian dijadikan Ibrahim neng anak turun nih gampangannya kita seneng Quran ya kudu anak turun seneng Allah ya anak turun seneng Rasulullah do anak turun karena kita tidak ingin dunia ini tanpa nyebut Allah nyebut Rasul paham ya itu nah, enak ngono tenan ya berarti fathuli fi ibadi lagi wadhuli jangan jadi kuabe sih buat pikir itu kelangsungannya aku Nah, soleh sama nasir oh, ora tambah soleh tambah egois. Wiki, takoi wiki yo kepengen mlebu kok. Wah, bego orientasi ning bisu Iku yo HP tapi yo kacau cara makom-makom ilmu hakikat itu kacau masalah. Tapi yo HP, maksudnya di bangkong dugem wong undang dutan yo HP iku. Tapi bandingannya yo sing ngambil iku coba wali-wali yo jauh nopo Jauh yo ora kelas. Ya jadi kabeh kepingin yang soleh-soleh iki apa tuh ukulaha kullahinim bi idzni rabb biha kepinginnya kita itu pokoknya alam taro kaifa taro kawo gumatalang kalimatan toyibatan kasajaratin toyibatin aswad sabitu wa faruha disama pokoknya kalimat tauhid kudu nganti tu'ti ukulaha kulahinim bi'izni rabbiha bahwa kalimat tauhid itu kalimat sing selalu memberi makanan, selalu memberi manfaat pada kita, pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. ti ukulaha kulahinim bi'izni rabbiha Sampai ketika kita kerja ya demi kalimat tauhid, kita nikmati hidup ya demi kalimat tauhid. Kita jabat ya demi langsung no kalimat tauhid. Kita sugih ya demi ngurip-ngurip kalimat tauhid. kuabe semuanya demi kalimat tauhid. Nak kue wis ngono iku kue layak untuk status urip. Nak ra ngono atok matilah. Saya temangalane awak dawuh liyahli kaman halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinati. Dadi awak nak istuqa wong sing ra roh tauhid ku ben matilah. Sing pantas urip uang wong sing roh tauhid Khid kuwi ayate wa ya lika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am Jadi Allah saking duka. Lah apa gunane kowe urip ora pangeran? Tapi aja mati saiki lho ya kapan-kapan ae sesuai jadwale. Maksudnya iki ngene lho, kowe wani urip iku ya mergo bela-belani. Tau ke terus mati saiki ya Saking anak bojomu. Wong nak wali sekali mati ya terlantar keluargane. Zaman urip terlantar apa meneh? Maksudnya sing sahure urip wong sing Yahya am bayina sing hidupnya itu bersaksi kebenaran hak kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah dawuh liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayina. Jadi kemana nak diterjemah sing ora roh tauhid ben kono mati. Maksudnya ora kok terus mati nyata wis dianggap mati. Ya mulane Allah nak duka ngendikan inna ma yastajibul ladzina sma'un wal mauta ya pasumu. Oh, jadi kembangane sing roh ayat-ayatku ya wong urip-urip iku. Angger sing ora roh ya anggap wong mati ngono ayo gayane urip tapi hakikate apa? Mati. Mana wong sing ora nampa kebenaran itu dianggap napa? Mati. Dianggap bicek budak mati, sumum bukmun om oh ya, dari paham ya mulane jenengan ngaji ku sing seneng. Nggo ngesahno uripem. Mergo uripem sah iku sakwise wayah ya man hayya am bayina. Eling-eling ya. Wakola ada usah wali mamu Imam Asy-Syafi'i kang eh, Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu man ta'allama al-Qur'ana azumat kimat. sapa nih wong alam belajar sapa man al Quran ing Qur'an azumat mongko agung apa kimat regane man. Wong kok belajar Qur'an regane jadi dhuwur. yo ya dhuwur cara pangeran, yo ya dhuwur cara manusa. Wa sapa nih wong alam belajar sapa man al fika ing Nabula mongko utawa nabila nabula ya nabila sami mongko jadi agung apa kodru kadare man. Wa sapa nih wong kata bayu gelem nulis sapa man al-hadis ing hadis kawiat mongko kuat apa hujjatu hujjaiman. Waman desa mana wong ta'ala mau belajar sopeman man al hisabah ing hitungan. <laughs> Jazulah mongko jadi agung poro yu iya pendapat iman. Waman desa mana wong ta'ala mau belajar sopeman al ala rabbiyata ing bahasa Arab. Rokok mongko jadi alus sapa top uhu ta iman. Maka bahasa Arab itu ketok ngelola hidup. Talate latih bahasa Arab. Aku yakin sing aji ning kene ora pati iso elal. Wis yakin wis. Ki ngaku ora ngaku padha wae wis padha. ngaji elal iku kan ana apa ya? Pokoknya dari anak urip itu bisa noto. Misalnya sing tau ngaji ilal, mas tamu tau mondo. Misalnya kan di ilal, yakumu asluhu yakumu, no? Yakumu asluhu yakumu. Mesti oleh ilal ngene. Wawu huruf ilat. Ya, huruf ilat huruf penyakitan. Kok nyandang harokat? Jadi rapati kuat. Dibidah ya dibidah. Wong wis lara kok kon mikul iku sakit. Ya sakit dibidah. Lah ya kan fa'ala yaf'ulu ya to Berarti mestinya kan kana yakwunu. Koma ya yakwumu. Paham ya? Kok malah ngelatih kok cilik-cilik <laughs> ben-ben yang benar. Akhirnya diilal yakumu asluhu yakumu ala wasni yafulu. Nukilat harokatul wawi mergo huruf ilat ila harfin sohi wong loro kok nompo harokat gak kuat digeser digeser huruf ilat kok nompo harokat digeser akhirnya jadi yakumu mergo sing kuat njongo amanat uyo ya sing sohi sing waras ya waras awake waras utekes Wah, ya, ya waras akidah. Ya. Jadi wong terus kuliah, eh, nak ngurus huruf ilah atau nandang harokat gak aku. Jadi akhirnya terlatih. <coughs> Terlatih proporsional, nopo? Nopo? Proporsional. Terus huruf ilah ismati, naik mati, sing dibuat aja ya sing penyakitan. Jadi misalnya, uh, uzu, aslu uzu, Kenapa kok dibuang? <laughs> Wis penyakitan nek mati wis dibuang wae. Aja geman buang wong sing sokeh. Buang ya sing tapi aja mateni wong. Mesti gitu. Sing pantese ra ono ya sing sing penyakitan. Yo, ya, jadi maksudnya gue neng dunia gue liah liga maksudnya sing pantes orang untuk perhatian sing penyakitan tauhid penyakitan kalimah thayyibah sing pantes urip itu sing bener sing roh kesaksian Allah Subhanahu wa taala itu disebut liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinati. Ini kalau tulis Di antara yang sapi gura di kantor saya di rumah itu sampai pulau nak di dua amplop pulau niku ana tulisane wa yahya man hayya am bayinati. Tak guling-gilingan. Gusti pulau pantas urip mergo kulo cek mulang tauhid. Lan urip pulau untuk lisensi. jadi urip kuwi legal. Mbok urip murah roh, ya urip kuwi legal. Mergo nerangno apa Tauhid. Sekali kowe ora tauhid, urip kuwi ilegal. Jadi neng aras ditulis mati tapi kayak golek duit, paham? Ada neng kores ditulis mati. faham ya? Kok gak roh apa? Gak roh tauhid. Ini cara pangeran dihitung apa? Mati. Lainnya dari Sofyan bin Uyainah nak ngedikan la ilaha illallah biman silatil ma. Faman nala hula ilah ilaha illallah fa Waman waman lam yakun la ilaha illallah fa huwa mayyitun. Mulane iblis ora tau dipateni pangeran. Dari Sofyan bin Uyainah, guru gurune Imam Syafi'i. Jadi guru Imam Syafi'i zaman yang Mekah Muslim bin Khalid Az-Zanji. Zaman yang Medina ngaji sama Imam Malik. Sausi alim ngaji bin Sofyan Asawi, ngaji bin Sofyan bin Uyainah. Dua Sofyan tadi. Setelah beliau alim ngaji usul fakir tenggene Muhammad bin Hasan as syaibani ku murid Imam sinten Abu Hanifah. Gue wong alim do Almu ilmu Saya Saiki ilmu gurune rantai entek melani kula orang pensiun Mas Allah. Jadi rontok kecelakaan, Kalau mulang teng mriki rada kecelakaan. Dhisik iku murid udah gampang pensiun. Jadi Imam Syafi'i ngaji Imam Malik mau tolong tahu. Terus setor muatok loh. Terus ini mulah wes sungkan wes dong ilmu wes entek. Nah, kita aku ku rantai lah ini, ini wae ora ono sing <laughs> ngulang ini, ini kurang puluh tahun ora nasi setor apa? Setor apa? Jalan. Mesti dia setor kan. Alif lam min Allah alam bimurati bidzalik terus terus kal kitab ilmu nazalil. Bos Gus bar orang orang bisa Tuh Imam Malik itu di story muatok Imam Syafi'i. Kitab sak foto di story apa? Paham? Akhirnya guru nulis leren. Ilmu ku sentek dok ini. Bisa lagi ngaji baik. Ngaji. Ngaji orang nganti berang tahun itu ya. Bukit tapi Muhammad bilang Tinten. Akhirnya guru nulis sungkan. Wis leren leren. Ngaji. Kue so dilereni, ya nanti lereni tak lereni. <laughs> Ayo kapan ke setoran ya? Lo nak iya iya, kapan dimulai tahun baru? Rong ewu berapa? Ya? Songolas. Pertama sobo. Iya, iya. Ayo ngaco. Opo? tawaduk saksi nih iso tapi bebo iso. <laughs> Sing ngandel nak tawaduk sopo Ya jadi iku gue iling-ilingan. Terus dari Sufyan bin naik iku. Mulane iblis ora tau mati. Mergo mbek Allah sudah mati. Jadi kena apa iblis ora dicabut nyawane. Cara Allah ketika iblis wis durakani perintah e, wis dianggap mati. final innal asi ku mayit. Wong raro pangeran e wis dianggap mati. Iku melani pangeran dawuh wong sing ora roh pangeran iku innama yasjibul ya yasmaun. Gampangane sing iso paham ayat-ayatku ya sing duwe pendengaran. Mereka iku ora duwe pendengaran. Artinya mereka iku ora urip. Jadi melani berat, melani orang untuk hidayah dong dianggap ora urip. Melani iblis ora perlu mati wis dianggap ora urip pangeran. Iki cara pikirane sinten Sofyan bin sinten. Oh, ya. Alasannya masuk akal. Ya mau napa? Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhum Dadi wis wong ngono wis dianggap mati. Mulane nak kepengin urip kudu roh tauhid. Lah iku lagi urip. Nah, mulane nak sing ra urip dianggep wis mati mergo roh tauhid. Nak sing roh tauhid lagi dianggap wa Yahya man hayya am Eling-eling. Mulane kula suwun mbok jenengan mbok pira kadare niku ngerti tenan nek Allah iku pangeran nggih tetep ngerti falam annahu la ilaha illallah. Terus cara Abdul Hasan Asadeli, wastagfir li ka walil mu'minin al mu'minat. Sause kalimat tauhid tem bener iku lagi sah istighfar. Saya sama tak bedai wong kafir istighfar sah ta ora? Ora sah. Mergo orang ana tau jadi saya istighfar iku ba'da kalimatit tauhid. Mulane ana wong kafir 80 tahun Terus saiki maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung kabeh dosane di sepur. Mergo syaratnya di sepuro iku badat tauhid. Mana Allah ngendikan kulil ladzina kafaru iyan tahu yughfar lahum ma qad salah. Mergo syaratnya istighfar iku sause tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika ai bihadil kalimah. Lan cara Abdul Hasan asal syaibani kuwe istighfar dengan dasar kalimah ini. Mergo sing iso ngesano istighfar kalimatut tauhid. Mulane cara madzhab Sadili sedurunge istighfar maca kalimat tauhid. Nah, cara Imam Sanusi malah kon maca ping 100 minimal. Tapi nak cara toreko Indonesia walian istighfar se lagi napa? Tahlil sih. Urutan sih di. Gue nah, kucing gawe ajaran tam malah tuh. <laughs> Pilih nak urutan Indonesia. Mari ratawi apa? yes, istighfar. Ping biro. Bira istighfar terus? Semuanya ya apa kok. Wong sing mlaku ngono Ya tapi kan wis wis tauhid ya. Indonesia kan wis ahli tauhid. Isra popo tak sahno wis masalah. Jadi mau kalau cerita ya, jadi Abul Hasan Asadili niku di antara hasil torekoh niku. Sampai kalau kitab yang beredar di Indonesia gini niku Jami Usulil Aulia sing biasa diwaca Habib Lutfi nah tengah acara-acara. Tapi kalau gak ada kitab Sadili niku kada. Riyen bapak kula sangat-sangat sadili, tapi sadili ini ya ora koyo terus beredar yo ya, eh, biasa mawon, kados kula ngeten biasa. Namun dia sangat sadili tapi dia biasa. Karena tadi sadili beliau-beliau itu ilman. Sanat kita kan sadili yang apa? Ilman. Itu saat ini madhabnya gitu. Jadi kalau mau istighfar, itu kalimat itu ditotos. Mergo saya istighfar itu badat tauhid. Bukti ini kulil ladzina iyan tahu yukfar lahum makot salah. Wong kafir omongi sekali mereka bertauhid maka sing wis kliwat-kliwat di sepuro. Lah saiki wong kafir wae di sepuro mergo kalimat tauhid apalagi kita. Mergo wastaghfir li dzambika sause fa'lam annahu la ilaha itu lagi was wastaufi. Itu cara pikiran di sini Abu Hasan apa? Asyadili. Tapi ya kata juga sing Indonesia, kira usah cilik hati. Jadi madzhab Sanusi, madzhab Sanusi itu cara pikirannya beliau itu la ilaha kalimat sakra Sing ngomong kudu sakra Lah mulane di mukadimah istighfar. Iku madzhab pemas ini yo ya ora roh tapi mbok lakoni. Iki tak terang tapi itu. Dadi aku yo ya roh yang lakoni kuwi ya perkara pur. Nah, sanut. Lah wis saiki sanusi apa sadili ya apa la sadiliyata wala sanusiyata. Gitu. Heh. Artinya kan orang kafe to. Manut tuh wae. Wong dene buku ya ikut primbone ya iku dadi ah, dadi. Wong sangune ya bodoh, Bener salah ya sangune sakmu. Cara kanca kula ora. Cara kanca kula semaan tak tenan. gue kuwi tilim, gue sampel samplope padha wae. <laughs> Kira kasar kayak. Dalilan. <laughs> Sedih lu emot das podo ae Gus ngono Gus diputus dong keluarga sembrono. Nah. <laughs> Wong keliru, kita tak warai ya pendiri dani pangeran. Kita nak mimpin tahlil, Gus pokoknya ngajak umat ben kenal pangeran. Faham ya ngajak umat ben kenal pangeran. Iya iya kasih poro nabi kenal no umat ambek pangeran. Mulane kabeh awale wajib ngenal no pangeran. Nah wong awam ra mbok kenalo pangeran ya ora roh tenan. saya wong awam itu dulu saya ikut dulu internet dulu WA. Cara ora mbok cak tahlilan wis malah ora. Ya, soalnya ana ngukumi beda ya keben banjir penting eling sunah Rasul. jadi kue tahlilan eling Allah sing kono eling sunah Rasul ya padha apik cara ora masalah serang-serangan aku sebenarnya ketemu pangeran kok cocokan sing bus warga nanti ternyata pada bus warga nih berarti lu teman <laughs> ya sih ngono kok repot oh sekarang tuh semua ilahi marji hukum fayunab hukum lah apa mikir teman-teman sebenarnya ketemu pangeran wong orang balik nih pangeran kalau kalau dikritik kuwi santai wah lu kalau nanti dikritik dia ngomongin rotok khusyuk. ini Maksudnya gue ngaku nih, sini jenengan gue ngalim, tapi kalau jenengan ngasih kok gue kula gue wani nak ngaji gue Ya sing ngene Aku ora wani raguyan. Aku uripku bek be syukur be Allah. Mulane aku guyon. Kira wani guyon mergo ora tau syukur. Lah nak ketemu pangeran wani, kowe be aku menang di. Wah ora wani ku sampe tantang ngono. <laughs> Terus kedua ngene, iki cerita tapi jual nanti. Tapi iki ceritanya <laughs> dewe Bamun. Bamun nak ngaji guyon, cari Bamun ngene. Mbamun. Bamun. roh kena opo kiye ngalim nak mulani kok iso guyon. Ayo sapa sing ora bali maksum. Sepakat kan nak mulang nggih guyon, Mbah Mbah nggih guyon. Mergo wong alim iso maca kitab lanya, dadi berguyon. Nah wong rapati ngalim roh kitab wis ngredeg. <laughs> roh raine wis kita kipe piye dua wong akeh semriyang. Wis aku berguyon wes. Ayo wong rapati ngalim mau kitab kok berguyon lho di depan umum. Meriang sih mau guyon sih. Wong ngalim-ngalim kan iso ada suasana, mulane rilek kau. Kayak kiai lho sing biasa pidato kan iso guyon. MC ra iso wis bledek ra Tapi sebenarnya kita guyon bukan karena angkuh enggak karena ngiling-ngilingan nak kita ning dunya wis puas. Peparingnya Allah sing kita lakoni wis puas banget. Ditakdir sujud, ditakdir sholat, ditakdir maca Quran. Kita puas sekali. Mane guyone para wong para pangeran iku malah dadi kening Allah Subhanahu wa taala. Ora guyon arogan, ora guyon bakas wedoan, ora guyon bakas dunia. Lalu wonten Ihya wonten kitabir birnya tentang dan beliau meyakini itu hadis. Inna min khiyari ummati kauman yathakun ajahron min saati rahmatillah. Sebagian umatku sing pilihan-pilihan unak nak guyu banter-banter. Mereka saking yakin jembari rohmati Allah. Waya beku nasiron min khaufi azabi. Nak nangis ku dhewean Mereka wedi pengiran. Saya kira kadang uang nak nangis depan umum penampilan kan. Dhewe memaku ya. Mustafa kok mbok undang no Anis deh ben sawangane dongane mandi. Bareng doa omah. Ya aku. Ya. Ora oleh sing bener iku. Apa yathaku najaron min saati rahmatillah wa berguna, sirron min kofi adabi. Oh, jadi eleng-eleng ya. Jadi kalau suwon sangat, pokoknya kita jenengan sedanten cita-cita yang dunia niku natapno tauhid yusab itu wahuladina amanu bil kauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah jadi tauhid itu buat tetap noning bumi kita dua anak ya kita ajar noning anak niru Nabi Ibrahim baca Allah kalimatam bahagia terus kue kudu kita bahagia sausai iman kue kudu bahagia sampai kue ngalah kalah bahagia Donald Trump wong wong Eropa mereka kita dua kalimat sentuh ti ukulaha kullahinim biidni rabbia. Saurip-uripe kita diridani Allah. Mergo gawa kalimat tauhid. Kayak apa kalau kita ditakdir kafir? Kayak apa menderitanya kita kalau ditakdir kafir? Mulane dawuh Nabi salasun mangkun nafi wajata halawatal iman. Sing tok manis iman apa? Orang yang mencintai Islam dan sangat senang dengan Islam dan benci kekafiran sebenci andekan dia dijatuhkan di api neraka. alhamdulillah kok iman gua aku iman jadi penduduk neraka saya kira orang Islam dulu Eropa senang. Indonesia harusnya kayak Eropa, makmur. Nah, cara kula kula sebagai wong soleh, sebagai umum wong nak makmur terus piye? Makmur tenang ya sing tauhid ku jenenge makmur. Tauhid loh ya maksudnya tauhid sing menyatu di hati. Kowe aja takok, kalau ditulis di topi Gus apa mewakili tauhid. Kowe ora takok iku adu-adu blok goblok ngawur ae. Sensitif wah sembrono takok ngono kowe. Eh. Nanti wong takok kadang provokator. Apa boleh mengekspresikan tauhid sampai ke tubuh kita, ke topi kita, ke kaos kita? <laughs> Iku provokator tak kok ngono. Iku latas aluan Asia iku mlebune paham ora. Ya, Wis ngono. Awas gak ana sing takok ngono. Oh. <laughs> tak penjara ya. Umbakas kalimat tauhid kok takokane terus didi. Sing jelas kok iku fa'lam annahu La Semuanya penting kowe ngerti ilma yaqin dan ilma musyahada annahu la ilaha illallah. Ning gunung yo keterangan carane masang ning ndi, carane dakon ning ndi ku ora ana jelas. Mbok pasang yo apik si arah, mbok pasang yo apik. Ojo terus kowe keteng masang yo keliru, piye-piye donya butuh siar. Tapi ojo masang terus kaya-kaya ora wis ngene ku cukup. Iki fatwa nah ngombe wis pokoke ngono lah. <laughs> Kok ngejero-jerokno. Oh, cakok provokator ora oleh takok ngono. Yo, ojo kemana kene takok ngono. Ya pokoke apa? Kalimat tauhid itu fa'lam apa? Fa'lam. Jadi tahu betul mana nih tahu. Iya mau minimal kayak misalnya tak wari katus ngaji kulo di dalu. Alam ini kadang wujud, paham ya? Kan nggak mungkin sesuatu wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Pasti pencipta alam itu wujud sing prima, wujud sing kelas top. Lalu disebut wajibil wujud. Nah, Allah itu dat sing wajibil wujud. Jadi maknanya la ilaha kira-kira orang ana sing wujud hakiki kecuali namung wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya wis ngono lumayan. Lah Allah iku sapa mesti angan mutlak. Allah iku sapa? Allah iku zat sing wajibil wujud. Oh, Bariku terus wastaghfir li dambika walil mu'minin. Dan nunjukno nek Islam ora egois. Kowe sakwise istighfar yo mikir wong liya. Sing jaga tauhid ning Papua iku ora kowe. Wong-wong Islam sing marat terus kerja ning Papua, akhirnya gawe masjid ning Papua. Ning Bali iku sing jaga Islam ora kowe. Wong Madura dagang sate ning kono barang sugih gawe masjid. Artinya kita yura iso jogo Islam dhewean, NU yo ora iso, Muhammadiyah yura iso, HTI yura iso. Sing jogo Islam wong akeh. Mulane nak istighfar oleh ego ego. Mulane assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kula nu di santrine bapak wonten sing dadi hakim teng Bali. Tiap tahun sowan kula nak cerita ya Allah, gajine iku digo dakwah ning Bali. Kula di santri sorogan muin mbek kula bocah Bali. Iso maca muin lanyang. Bapak Ayu Bayu bakul sate tak nasi silsilah. Orang mubalek bakul sate. Yo mereka mergawe bayu singa cerita, lalah sukses terus biasa lah umat dulu terus anak aneh dijaki ning kono. Bareng dijai ning kono akeh, akhirnya gaya masjid. Bareng gaya masjid dia kebutuhan dua wong alim, akhirnya itu pada ning sedo kiri. Iso maca kitab terus pindah teng sarang terus ngaji sorokan mbek Iku sing jogot sing dadi wong sujud ning Bali ya wong ini Sing dadi ana sujud ning Jerman, mahasiswa Indonesia senajan to kadang pacaran, kuliah ning Jerman, bawaan tauhid tetep sujud. Berhubung kancane akeh nggih komunitas muslim ning Manchester yo ngono ning Amerika. Kudu mbok dongakno kabeh. Iku sing gawa tauhid ning bumi-bumine Allah Subhanahu wa taala. mlane ra oleh istighfar kok dhewean ora oleh wastaghfir bidzambika walil mu'minina wal mu'mina. Nah niku ne salat wa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ora oleh egoismu assalamu alaina titik. Wong liya ora penting. Eh Jepang tak ora ngerti akhlak Ya jadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini kita anggap wong soleh. Faham? Jadi ojo egois. Wong latah Islam mau egois. Sange egois sampai kelompok liu, Ah, angger gak wani masang lele wah ra tauhid. Sing sing sitok tauhid ku ning ati orang ning tulisan. tauhid tuh <laughs> digo debat. Nah, aku yang melong melo ngono aku jogem. Oh, bocah. Tor aku dhek ora aku murid, tapi aku ora tau ngancam-ngancam ben. Di aku ra aku wis dadine ngene iki ben kok Engko pangeran sing mutus. Wong gunane di pangeran ahkamul hakimin kowe ora usah mikir di sing bener, bocah kok. Kita kan masih yakin pangeran itu ahkamul lah apa mbok putusno ning Seneng masang ya ben masang, seneng ra masang ya paling pada akhirnya keputusanin yang Allah yang MUI. Ayo aku takok. Sebenarnya cocokan lah us, Paham, maksudnya rasa fanatik teman-teman. Sebenarnya wong sing ngono iku gandeng gue, jajar Jajan ibu harga sapa? Jumlah pun rokok lo, Operator <laughs> dinyek. ya, jumlah. Bareng kono kan jahe kak gak terima. Dilpono bisa. uang <laughs> Islam dinyek non Nah, rokok apa? bareng ini lagi damai. Terus ini dijajah aku, oh, aku tau dijajah ikut Pak Mojo ya aja. Ya. Tapi aja kan mimpin aku, aku mah mas aku, aku rani ngono rencana aku rani ngono. Jadi ngono kula apa? gak wis yakin Allah ah, kamu hakimin dan ke Allah sering dawuh so ben balik ke ning aku terus aku sing mutusno. Jadi memaksakan putus sekarang itu keangkuhan, gitu Memaksakan putus sekarang itu kita Islam kultura, kita Islam khilafah, kita Islam apa mana? Formal ya. Eh? Terus apa mana? Apa mas? <laughs> Mustafa ya? lo aku ya. Gaya ini khusus aja provokator. ini. Ya. Muncul rata didik jadi khawarit. Bapak Mustafa orang melok-melok Mustafa sesuai kabeh ku istihya terus ben ngono. Sementing dhewe pangeran lan yakin keputusan tertinggi ning Allah Subhanahu wa taala. Sementing kita sebagai ahli ilmu tarjete ku fa'lam, apa? Nak oleh roh Allah iku wis tahqiq mau gene carane alam iki kadung wujud. Paling banter kue roh nak jenenge wujud mesti disebabno sesuatu sing wujud. Tentu penyebab ini kelasnya jauh di atasnya. Melani berstatus wajibil wujud. Nak kue wis roh ngene iku sahadam iku setingkat malaikat. Iku sing disebut syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Jadi wong kok syahadae wis bener iku nomor telu urutane gak keren siji syahadae Allah, nomor loro syahadae para malaikat, nomor telu syahadae ulul ilm. Oh, paham Dadi Jadi ngono sing mlebu syahadah ketika ulul ilmi, wong sing di ilmu. Jadi ora ana ning Quran sing duwe gendera ta sing duwe topi ya ora ana, sing duwe nusantara ya ora ana. Iki dadi adil, sing duwe pokoke ning Quran redaksine ku ulul ilm. Jadi tauhid nganti tauhid sing berstatus ulul ilm. Ya, tapi kayak nyalano gendera piye-piye butuh siar, dunia iku butuh siar. Tapi sing rani arno ya keben aku iku butuh ikhlas. Jadi anak ikhlas kan ciri khas ora diketokno, paham? Ya keben nak menawa tenan ikhlas. Sing go yang ya nak menontonan eh. Lah, lah kowe iki kan ora jelas, gendera yo ya ora, ikhlas yo ya ora, terus dadi apa? Ora jelas iki ora apa-apa. Rahmate Allah tetep cukup nganggo rahmati es keliru lah cukup cukup wis rasa khawatir, Paham ya? Terus ngaji kula didalus pokoknya Allahumma ilam akun ahlan an ablu wa rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani. Nah, eling-eling ayat apa? Syaitawahu annahu la ilaha. Mboten sing ngene, syaitawahu annahu. Iku, syaitawahu la ilaha illallah. Malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil. jadi keren tenan syahadat ulil ilmi. Mosok syahadat di nomor telu siji Allah karuan gak tersentuh. Nomor loro malaikat karuan makhluk yang pinggirnya pengiran. Malah keren kita be malaikat masyhur. Tadi Nabi nanti dawuh sok ben umatku sing zaman akhir top top. Bahkan aku rindu wasau kau saya rindu sama umatku zaman akhir. Wih, top tenang dari kanjeng Nabi. Dari sahabat, bukankah itu malaikat Nah, malaikat iman karuan udah nabi jiri pangeran bangku nera iman. Nak ngono para nabi, karuan nabi iman untuk wahyu roh jibril. Nak ngono sahabat kula, bangku nera iman tak didik aku. <laughs> Terus Lah niku sinten? umatku nih zaman akhir. Wong ora aku kok iman be aku. Ora roh ya jaluk swarga. Ora roh ya widin neraka. Jadi mau modal mantep pun. <laughs> Dari tadi. iku malah keren mergo modal. Wong ora roh apa iman ya. Mulane kira roh sing bangga, ya paham ya mereka ora roh kok iman. Jadi masyhur ono malaikat saya sinar filar di takoki pangeran. kue roh dunyo, yo, ya, ya apa? Do ngaji Gusti. Paham nggih mboten? Jaluk apa? suwargo, Nggih. Lah roh swarga. Dhewe ya, mboten roh tapi jaluk suwargo, <laughs> Terus pangeran takok. Umpama roh tenar, wow oh, tambah tenar Gusti. Ular roh anak. <laughs> nah kita yang mlebu jenis itu, alhamdulillah. Lah kok mlebu jenis itu? Lanang ngaji gopo, gue kitab Gusti ngalor kidul. Lah paham mboten wae hebat. Ora paham ya gue apa menek. Paham. Wis pokoke lagi, wis pokoke sih. Serasa Ora usah dijiro-jiro napa kaya apa? Jos. Wa man sampai nih uang tak alam iku belajar sopan ala robiya tak ing bahasa Arab rokok mongko dadi alus sapa topuhu ta iman. Mereka tadi iso proporsional. Wa man sampai nih uang lam yasunu ra iso jaga sapa nafsu ing awak dhewe man orang yang nggak bisa jaga harga diri murah terus gampang maksiat ikulamnya lam yanfa manfaat yang mana kok ilmu ilmu ni manfaat makolar